Ya, seperti yang kita contohkan kemarin surat Al-Ankabut ayat yang eh, pertama sama yang ketiga Alif Lamim, Mim ahasiban nasu an yutraku Ayakulu amanna Wahum la yuftanun Walakad fatanna Alladina min qablihim fala Ya'laman Allahu Alladina Sadaku Wala Ya'laman al kadibin Alif Lamim. apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sungguh kami kata Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka dan kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Kata Asyik, ini secara global kita sampaikan makna ucapan beliau bahwasanya mungkin sebagian orang mengira Sebelum Allah menguji itu Allah tidak tahu. Naudzubillah min dalik. Kita sudah sampaikan akidah dan kaidah dalam masalah ini bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi dan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. La taqalil khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Contoh yang lain, kita mengimani adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Ini jangan dikira Allah tidak tahu apa yang diperbuat oleh manusia. Yang malaikat catat itu Allah semua mengetahui sebelum terjadi dan sebelum malaikat mencatat. Jangan dikira apa? Allah menugaskan malaikat mencatat amalan manusia, berarti Allah tidak tahu naudzubillah min Allah mengetahui semuanya. Demikian pula Allah menegakkan adanya timbangan pada hari kiamat. Kita mengimani adanya apa? Al-mizan, menimbang amal perbaik, perbuatan baik manusia dan perbuatan jelek. Bukan berarti Allah tidak tahu. Tanpa timbangan itu Allah tahu orang ini berhak masuk neraka atau masuk surga. Yang paling banyak amal kebaikan atau kejelekannya Allah Maha tahu. Cuma di situ ada hikmah, ada makna yang tersirat. Yang pertama harus kita ketahui semuanya Allah ketahui. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Namun tadi malaikat ditugaskan mencatat amalan perbuatan manusia. Adanya timbangan hari kiamat di antara hikmahnya kata para ulama untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, demikian pula anggota tubuh manusia yang Allah katakan seperti kulit, ya, tangan manusia menjadi saksi atas perbuatan manusia. Allah Maha mengetahui semuanya. Cuma sekali lagi adanya timbangan hari kiamat untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ketika mengazab manusia, Allah apa? Eh Maha Adil. Itu saksi-saksinya timbangan eh adanya para malaikat ini yang harus apa? Kita yakini. Demikian pula ketika Allah eh, menguji manusia, kemudian setelah diuji akan ada yang ya terpilih menjadi orang yang masuk surga, ada yang terpilih masuk neraka, ini semuanya adalah untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin orang itu belum berbuat kemudian Allah siksa meskipun Allah tahu orang ini pasti berbuat kejelekan. Namun sebelum orang itu berbuat tidak mungkin Allah akan apa? mengadabnya sampai orang itu berbuat kejelekan tersebut. Jadi ini secara global kalau ada ayat-ayat yang semisal dengan tadi Allah menguji demikian dan demikian untuk Allah mengetahui. Ya, ini sekali lagi bukan berarti sebelum adanya ujian Allah nggak tahu. Tidak demikian. Allah mengetahui sebelum diuji, setelah diuji ilmunya Allah tetap sama, tidak ada bedanya ilmunya Allah azaliun. Ya, sejak dulu kala tidak akan mungkin apa? Ya, berubah dengan kondisi manusia. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi alimun bikulli mengetahui segala sesuatu ini secara global kita baca lagi sebagai ucapan Asyik syaikh Asy-Syinkiti beliau di sini menjelaskan tentang FirmanNya surat Al-Baqarah tentang masalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Masjid Haram Allah mengatakan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ir rasula mimma yanqalibu 'ala aqibai dan dialah kami menjadikan kiblat yang dulu kalian berada di atasnya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti rasul daripada orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perpindahan kiblat itu diantara hikmahnya untuk menguji siapa yang betul-betul beriman kepada Rasul, siapa yang yang tidak. Semuanya ada ujian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menurunkan syariat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke bicara untuk menguji manusia Ya. Siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul. Bukan berarti sebelum adanya syariat ini Allah nggak tahu. Allah tahu semuanya. Cuma pengetahuan Allah setelah terjadinya orang yang menyimpang itu untuk menegakkan keadilan Allah ketika Allah menyiksa orang tersebut. Berkata beliau Asyik Asyik Qiti, syanqiti hadil ayati qad minhu al-jahil anau ta'ala yastafidu bil ikhtibar ilman lam yakun ya'lamuhu. Dohirnya ayat ini seolah-olah dipahami oleh orang yang jahil bahwasanya Allah ya dengan ujian itu baru mengetahui siapa yang mengikuti Rasul atau yang yang tidak. Subhanahu wa taala andali kaluan kabir maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari eh, prasangka seperti itu tidak benar sama sekali. Bal huwa ta'ala alimun bi kulli ma sayakun qabla an yakun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum kejadiannya. Allah Maha mengetahui segala-galanya. وقد بين La لا Bil بالاختبار Ilman, Lam Yakun يعلمه Allah Subhanahu wa taala ya tidak berubah ilmunya setelah adanya ujian tersebut. Ya, apa yang Allah ketahui sebelum terjadi sama dengan apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Ya, tidak akan mungkin apa kenyataan berbeda dengan ilmunya Allah tidak mungkin. Ya Allah mengetahui segala-galanya. Makanya kita ketika menjelaskan awal kemarin masalah ilmu Allah, kita ingat eh masalah takdir Allah Subhanahu wa taala ada empat poin iman kepada takdir. Yang pertama apa? Masalah ilmu. Yang kedua masalah apa? Catatan. Yang kedua, yang ketiga kehendak dan keempat pencipta. Ini berkaitan erat. Allah mengetahui. Kemudian Allah mencatat di dalam lauh Mahfuz. Kemudian Allah menghendaki terjadi dan Allah menciptakan. Ini semua ada apa? Eh berkaitan erat. Tidak mungkin yang terjadi berbeda dengan apa yang Allah ketahui. Tidak mungkin. Apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Tidak akan ada yang meleset sama sekali. Allah berfirman, "Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi kulubikum. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji ya apa yang ada di dalam dada-dada kalian dan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Allah juga berfirman, wallahu alimun bidatis sudur. Dan yang semisal dengannya Kemudian Allah mengatakan betalia untuk Allah menguji dalilun qati'un ala annahu lam yastafidu bil ikhtibar syai'an lam yakun aliman bihi. Ini sekali lagi dalil bahwasanya tidaklah setelah Allah menguji baru Allah mengetahui. Ya, tidak sama sekali sebelum Allah menguji, sebelum terjadi Allah sudah mengetahui. Inilah akidahnya orang eh mukmin muslim muslimah mukminah tentang ilmunya Allah. Eh, berlainan dengan akidahnya kelompok Syiah Rafidah yang mereka meyakini Allah sebelum terjadi Allah tidak mengetahui setelah kejadian baru Allah mengetahui. Ini adalah pelecehan perintah terhadap Allah. Naudzubillah min dalik. Sekali lagi Allah mengetahui apa yang belum terjadi dan apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Sekali lagi, la takfa alih Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun Subhanahu wa ta'ala andalika uluan kabira. Eh, suci Allah dari ucapan keyakinan yang tadi seperti keyakinan kaum Syiah Rafidah yang meyakini kejahilan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Li'anna al-alima bidati sudur ghaniyun 'anil ikhtibar. Allah yang Maha tahu apa yang tersimpan dalam dada dalam manusia itu tidak butuh dengan ujian-ujian tersebut. Ya. Sebagaimana tadi, Allah ketika punya malaikat yang mencatat amalan perbuatan manusia, bukan berarti Allah butuh kepada para malaikat. Allah sudah mengetahui, cuma ada hikmah di balik ya, hal ini semuanya. Allah nggak butuh dengan timbangan itu. Timbangan itu adalah makhluk. Allah nggak butuh dengan makhluk. Namun ada hikmah balik Allah menegakkan adanya timbangan pada hari hari kiamat. Ya Allah, Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, tidak butuh kepada makhluk. Makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, Allah menguji manusia di antara tujuannya untuk menegakkan keadilan. Bahwasanya ketika manusia diazab, ya, itu Allah punya apa bukti? Inilah yang kau apa telah engkau telah perbuat. Jadi ini semuanya harus kita bisa membedakan antara ya Allah menguji eh, ya bahwasanya ujian tersebut untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala agar manusia betul-betul eh, ya ketika diazab meyakini akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadil ayat bayanun azimun li jamil ayat alati yadhkurullah fiha ikhtibara li khalqihi. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan ya, yang sangat agung, yang sangat mulia dan juga berkaitan dengan ayat-ayat yang semisal dengan ini. Banyak ya, ada beberapa ayat yang semisal dengan ini, yaitu Allah menguji untuk Allah mengetahui. Memang inilah ayat ujian itu kata Rasulullah SAW, ya atau fitnah ya fitnah di dunia ini ini tujuannya adalah ujian ya kalau kita kembali kepada makna fitnah ya, ini kembali kepada bahasa Arab ya, bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia yaitu apa menuju orang dengan tujuan yang yang batil yang dusta itu fitnah versi Indonesia eh, namun kita yang ingin jelaskan di sini fitnah versi Al-Quran Ya, sudah sering kita sampaikan ada beberapa kosakata bahasa kita yang mengadopsi dari bahasa Arab namun maknanya berbeda. Ya, contoh di sini fitnah. Kalau bahasa kita tadi menuju orang tanpa hak itu kata mereka maknanya adalah fitnah eh, e, diartikan fitnah padahal ya bukan itu fitnah dalam bahasa Arab ya bahasa Arab itu mengartikan fitnah adalah intihan ujian Ya. Tapi dalam ayat tadi surat Al-Ankabut, walaqad fatanna fitnah. Dan sungguh kami telah menguji, bukan kami menuduh, bukan. Ya, lebih parah lagi membawakan dalil ayat apa? Wal fitnatu asyadu minal qatal. Fitnah lebih dasar berbahaya daripada apa? Membunuh secara logika saja nggak benar. Masa menuduh orang, ya misalnya orang itu mencuri, itu lebih kejam daripada orang yang membunuh? Tidak masuk akal sama sekali. ulama menjelaskan fitnah dalam ayat tersebut, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di situ artinya kekufuran. Ya, ini sudah salah mengartikan fitnah salah ya berjari dengan ayat Al-Quran. Maka nah, harus teliti ya bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ini beberapanya tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Fitnah dalam bahasa Arab Artinya imtihan. Makanya ada istilah fitnah apa? Fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Ujian. Pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir man rabbuka siapa rohmu wa man nabiyuka siapa nabimu wa ma dinuka dan apa agamamu. Ini namanya fitnah, ujian. Ya, ujian al fitnah tu bil kata Rasul sallallahu Fitnah itu mengayak, tahu mengayak ya? Pasir itu diayak biar tahu mana yang ya bunyi pasir dan mana yang kotorannya. Itulah ujian. Ya, ujian manusia diberikan musibah untuk mengetahui orang ini tetap istiqomah atau apa? Ya. Menyimpan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin pada waktu kajian kealamin ada ujian bahan kempes. Ini menguji kita. Istiqomah dan kita ngaji. Masa gara-gara bahan kempes mengatakan, ah gara-gara pengajian dialamin. Eh saya kapok sudah. Na'udzubillah min dal. Ini adalah apa? Ujian. Semuanya aja apa? Ujian masing-masing. Ya. Di antara fungsi tujuan atau tujuan fitnah atau ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengaya. Eliyamizallal eh, khabisa minat tayyib untuk Allah menguji siapa yang jelek, siapa yang apa? Yang baik. Ya. Adanya fitnah apapun. Eh, seperti mungkin fitnah tadi tujuan terhadap seseorang tanpa hak. Eh, ini juga ujian, menguji manusia. Siapa yang bejat, siapa yang baik. Eh, suatu saat pasti akan terpisahkan. Sebagaimana dahulu ada orang munafikin, ada orang mukminin. Tersisihkan orang-orang apa? Al-munafiqun yang juga pernah kita sampaikan di beberapa kajian fitnah perang di Suriah antara kaum muslimin dengan kelompok Syiah Nusairiyah. Ini adalah apa? Irada kaunia, musibah yang Allah kehendaki untuk menguji manusia. Baik yang di dalam Suriah sendiri, semoga Allah menolong kaum muslimin di Suriah dan semoga Allah binasakan Syiah Nusairiyah, Rafidah dan komunis Rusia. Ini ujian, di antara ujiannya ya untuk Allah Subhanahu wa taala memisahkan siapa yang betul-betul eh, di atas kebenaran dan siapa yang di atas kesesatan. Contohnya kata pak ulama, ketika adanya fitnah surya ini ya manusia sebagiannya baru melek. Ada tokoh-tokoh penyesat umat yang dulunya digandrungi. Seperti misalnya Syekh Ramadan Buti Ya seorang tokoh sufia di Suriah dulu sering bantah-bantah dengan Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Ya. Banyak orang yang tertipu dengan syubah-syubahnya, dengan racunnya. Ketika final Suriah baru banyak yang melek. Kalau dia ini adalah apa? Ulama su, ulama penjilat kelompok Syiah seria Dia yang membantu ya menjilat kepada presiden yang kafir itu bahasa asal kota Allah. Ya. Ini di apa? hikmah adanya ujian. Ya. Untuk apa? Memisahkan siapa yang hak, siapa yang yang batil. Yang batil pasti akan apa? Tersisih. Ya. Yang batil pasti akan apa? membela. Pasti akan apa? Ya, membuat eh, makar-makar dan seterusnya. Qatalahumullah wa makaru wa makalallah. Itu pasti. Ya. Ini semuanya harus kita yakini. Yang penting kita harus istiqomah di atas al-haq. Namun ujian tetap akan ada apa? Di eh, depan kita eh, pasti akan menghadap kita kapan dari manapun kita berada kalau kita masih istiqomah pasti banyak ujian dan coba. namun yakinilah eh, dengan ujian itu kita akan tahu siapa kawan siapa lawan siapa musuh siapa sahabat ya meskipun kelihatannya baik namun dengan fitnah dengan ujian itu kita akan bisa tahu inilah fungsi ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala liyamizal khabitha minat thayyib untuk Allah menguji siapa yang baik dan siapa yang buruk yang jelek yang busuk kemudian kata Syekh wa mana illa lama adapun makna firman Allah illa lama kecuali atau melainkan untuk kami mengetahui ai ilman yataratab alai as-sawab wal iqab. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Setelah ujian, Allah mengetahui. Maknanya adalah mengetahui ya siapa yang berhak mendapatkan siksa dan siapa yang mendapatkan pahala. Meskipun bukan berarti kata beliau fala yunafi annau kana aliman bi qabla dzalik. Ini tidak menafikan kalau Allah sebelumnya sudah mengetahui. Seperti yang kita contohkan, ini walilail masal ala. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Bukan maksudnya untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti yang kita contohkan pada minggu yang lalu, seorang guru, seorang dosen misalnya, dia tahu sang murid si fulan ini, si B ini, misalnya nggak akan lulus diuji. Kenapa? kesehari-hariannya sudah diketahui, nggak bisa menjawab, nggak bisa sama sekali, nggak mengikuti pelajar sama sekali. Yakin sudah, ya mungkin ya bukan memastikan ya, cuma bisa jadi Allah ala kulli qadir. Cuma ini adalah sunatullah. Ya, kalau sehari-harinya ini pengalaman sebagai guru, sebagai pengajar ya, sebagai dosen, sebagai ustadz di kelas, ya, kita pengalaman. Ya, ini si pula ini nggak akan mungkin sukses di eh, ujian. Namun nggak mungkin kan kita apa langsung menggugurkan hasilnya sebelum dia apa diuji. Betul nggak? Ya, yang jelas saya jelaskan ini. Acung. Ya, kan begitu. Ya, kita tahu si fulan ini insya Allah nggak akan lurus. Ya, namun tetap kita akan berikan apa? Ujian. Setelah diuji, Eh kemudian betul dia nggak bisa menjawab, baru kita apa? Gagalkan hasil ujiannya kita rosipkan. Ya. Ini namanya apa? Ilmu yang di situ ada unsur siksa ataupun pahala. Ya bukan berarti apa? Sekali lagi ini menyamakan dengan makhluk ya, tidak sama sekali. Allah ilmunya lebih dari itu. Cuma ini sekedar mendekatkan kepada pemahaman. Ilmunya Allah sebelum Allah menguji sama dengan setelah kejadian. Cuma setelah ujian itu ilmunya Allah tersebut di antara tadi di antara hikmahnya untuk menegakkan keadilan Allah ketika Allah menyiksa ini buktinya ya orang tersebut telah berbuat kejelekan tersebut. Wa faidatul ikhtibar zuhurul amri linnas. Ya, faedah. Fungsinya ujian untuk ya menampakkan hasil kepada manusia. Seperti tadi, ya dengan adanya fitnah itu akan terlihat siapa yang jahat, siapa yang baik. Ya, seperti kata para ulama dulu, ya ketika perang Teluk, ya ketika Saudi Arabia mendatangkan pasukan Amerika untuk menghalang penjajahan ya, perbuatan jahat zalimnya Saddam Hussein. Ini fitnah kata para ulama, menguji manusia, terutama para dai-dai. Ya. Ada yang mencaci maki Saudi Arabia, ada yang menjelek ulama. Ya. Di antaranya yang dikenal dengan ulama-ulama harokah seperti Salman Al Auda, eh, ya, Ait Al-Qarni dan yang semisal dengannya. Ini eh, ketika ada kata ulama perang teru tersebut, eh, ketika ada fatwa ulama, eh, ya, dan Umar saudara Arabia mendatangkan bantuan dari Amerika tersebut, ini ujian memisahkan siapa eh, ya dai-dai penyesat umat di antara tadi kelompok-kelompok harokat dan siapa alusuna yang yang sebenarnya. Semua ada Nah, ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita petik darinya. Ya, di antaranya kata Asyik Muhammad bin Syengkiti, tujuan ujian untuk untuk apa? Menampakkan hasilnya di permukaan. Siapa yang betul-betul jujur dan siapa yang betul-betul dusta. Yang jahat maupun yang baik. Amma alimus sirri wa najwa fa alimun bi ma sayakun kama namun sekali lagi kesimpulannya harus diyakini Allah Mah mengetahui yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, ya. Dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ya, ini yang harus apa? Dipahami. Memang banyak sekali Asyik Muhammad Asyik Kiti dalam kitabnya al Bayan itu kita tafsir yang luar biasa. Nah, kitabnya dan beliau juga di akhir kitab itu membawakan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi ya kemudian beliau apa menjamakkan bagaimana memahamkan dalam memahami apa ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi tersebut ya, ini sangat bagus tafsir beliau Al Bayan dan yang eh, mengikutinya dari pembahasan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi tersebut Ya, kemudian kita lanjutkan. Wa amma qala azza wa jalla. Adapun firman Allah azza wa jalla, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Faqad fusira bi tafsirain. Adapun firman Allah dalam surat Qaf, "Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia dan kami lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya Ya, ini kata Asyik Abdul Masin al Abbad. Ayat ini ada dua penafsiran ulama ahli sunnah. Ya, dua-duanya benar. Ya. Ahaduhuma penafsiran yang pertama ini yang berkaitan dengan firman Allah wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya dari ulat lehernya. Ini banyak yang salah memahami yaitu mengatakan bahwasanya ini dalil Allah di mana-mana. Karena Allah dekat dengan apa? Setiap hamba-hambanya. Ya, sudah kita sampaikan secara bahasa saja, arti dekat tidak harus apa? Dempel, nempel, ya, berdampingan. Tidak harus. Ya. Surabaya dekat dengan Bali. Betul tidak? Daripada Sumatera dengan Bali, betul tidak? Dekat, namun apakah menempel? Tidak harus. Ya. Seperti antum mengirim surat kepada ya, istri antum yang ada di luar kota sana. Ya, engkau selalu dekat denganku di mana saja aku berada. Betul tak? Ngaku. Ya. Ini adalah apa? Ya, apa apa kepada istri kalau kepada ya calon ini yang nggak boleh. Ya. Nah, ahadu makur bil ini wal kudra wal ihata. Kata asyik bahwasanya penafsiran yang pertama yaitu mengatakan dekatnya Allah dengan hambanya itu dekat dengan ilmunya Allah. Ya, Allah mengawasi hamba-hambanya. Allah mengetahui semua gerak-gerik hamba. Ini kedekatan Allah dengan hamba-hambanya. Lebih dekat daripada orang orang itu sendiri. Qurbu bil ilmi wal qudrah wal ihata. Allah dekat dengan hambanya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, ya dengan peliputan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ladzi yadhhar min kalami ibnu Abi Zaid rahimallah. Dan inilah penafsiran yang ya disampaikan oleh pengarang kitab ini Al-Imam Ibn Abi Zaid al karawani rahimallah. Asani, penafsiran yang kedua, qurbul malaika. Kata-kata wa nahnu ilaihi Eh, wa nahnu aqrabu ilaihi. Nahnu kami di situ bukan maknanya Allah, namun para malaikat. Ya. Apalagi kalau kita lihat konteks ayat setelahnya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ijatalapan mutalakian Di antara manusia ada dua malaikat. Ijatalapan mutalakian Al-yamin dari eh, di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi ini adalah bukan takwil yang batil, bukan. Ini adalah takwil yang sahih karena apa? Didukung oleh redaksi ayat setelahnya. Nah, di situ artinya malaikat. Malaikat lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan urat lehernya. Wasani kutbul malaika. Naziru qalifil al-waqi'ah. Ini semisal semakna dengan yang ada dalam akhir-akhir surat al waqia Yaitu firman Allah. Wa nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun Dan kami, yaitu para malaikat, kami para malaikat lebih dekat kepadanya, kepada orang itu, eh, di antara kalian akan dapat kalian tidak melihatnya. Ini kalau kita pelajari ini ketika manusia seseorang itu dalam keadaan sakatul maut, malaikat mendatanginya. Ya, di antaranya malaikat maut, kemudian juga malaikat-malaikat yang lain yang akan mengambil roh orang tersebut. Itu ada di sekeliling orang yang meninggal dunia. Kita manusia yang ada di sekitar eh orang tersebut nggak melihat malaikat-malaikat tersebut. Kata Allah, malaikat-malaikat itu lebih dekat daripada kalian kepada orang yang mau meninggal dunia tersebut. Ini penafsiran yang apa? Yang hak, dua-duanya benar. Intinya, ya tidak ada penafsiran bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, dekat dengan zatnya tidak. Ya, kata-kata wanahnu akrabu ilaihi atau dalam akhir surat waqiah ini kedekatan para malaikat. Ataupun kalau kedekatan Allah, ya itu kedekatan Allah, namun dengan ilmunya bukan dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa karrajahahu Ibnu Katsir fi tafsirih. Penafsiran yang kedua ini dirojehkan, dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Demikian pula Al-Imam Ibn Qayyim kama fi Mukhtasar Sawaik sebagaimana dalam kitab beliau Mukhtasar Sawaik Mursalah. Wa qad jaa fil Qur'an Karim dzikru dhamir bi lafzi ta'dil wal murad bihil malaika. Dan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang di situ ada kata-kata nahnu kami namun maksudnya adalah para malaikat bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah, faida karana qara'nahu fattabi' qur'ana." Ini surat apa? Al-Qiyamah, faida Dan apabila kami, yaitu para malaikat membaca Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Ini perintah kepada Nabi Muhammad ketika beliau diajari Al-Quran oleh para malaikat, ya, dan malaikat Jibril. Ya, di sini korokna kata-kata kami membaca, yaitu para malaikat maksudnya. Waladi qara'ahu ala Rasul sallam Jibril, yaitu yang mengajarkan kepada Rasul Al-Qur'an yaitu Jibril. Kemudian kalau dikatakan Jibril kan satu, kok kami? Maka apa artinya? Litazim untuk apa? Mengagungkan. Ini dalam semua bahasa Arab, bahasa Indonesia, eh, bahasa Inggris, bahasa manusia semuanya begitu ya. Namun bahasa jin nggak tahu kita. Bahasa Indonesia, misalnya saya di sini mengatakan, ya, pada kesempatan malam hari ini kami ya, atau kita akan membawakan tema ini dan itu. Betul nggak? Kita mengatakan apa kami? Saya mengatakan kami di sini boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Sepakat kalau ikhtilaf? Ya. Ini secara bahasa dibolehkan. Seorang khotib di ya, khutbah Jumat misalnya mengatakan pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini kami akan menyampaikan beberapa wasiat misalnya. Tidak ada masalah. Ini dalam segala bahasa dibolehkan ditazim. Ya. Kemudian firman Allah yang lain bahwasanya kata-kata nahnu atau kami itu maksudnya mereka di antara firman Allah falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u wajatul busra yujadiluna fi qaumi ketika telah hilang ya, ketakutan dari Ibrahim dan datanglah kabar gembira yujadiluna dan dia pun mendebat kami tentang kaum Lut kata-kata mendebat kami yaitu mendebat para malaikat wahwa maja jadalal malaika sesungguhnya Ibrahim itu mendebat para malaikat atau berdialog dengan para malaikat demikian pula Allah berfirman walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra dan ingatlah ketika datang Rasul-Rasul kami ya kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Kalau para mereka berkata, Inna sesungguhnya kami Ya jelas ini malaikat yang dimaksud. Inna muhliku ahli hadil karya Sesungguhnya kami yang membinasakan penduduk negeri ini. Inna ahlaha kanu dolimin. Karena penduduknya orang-orang yang dolim. Qala inna fiha lupan. Sesungguhnya di dalam desa itu ada lut. Ya qalu nahnu a'lamu biman fiha. Malaikat berkata kami nahnu. Ya lebih tahu tentang siapa yang ada di negeri tersebut. Ya, kesimpulannya sekali lagi Allah tinggi di atas al-aras namun ilmu Allah di mana-mana. Wallahu taala a'lam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Bismillah. Tidak ada? Ada pertanyaan di belakang itu, coba. Ya, sebelum saya lupa untuk Ahad atau Rabu minggu depan, mohon maaf saya tidak bisa hadir di kajian kita seperti biasanya karena kita insya Allah akan ada daurah syariah di Solo bersama Syekh Ibrahim Aruhaili dari Al-Madinah. Eh, sekali lagi, untuk Rabu depan, minggu depan, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena akan mengikuti insya Allah daurah syariah bersama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Solo minggu depan insya Allah taala. Jadi tolong sampaikan pada yang lain ahad depan atau Rabu depan kita libur terlebih dahulu atau kalau bisa dikatakan eh saya mau ngecek baterai dulu Ya, ini kita juga perlu untuk menimba ilmu karena ya harus terus diisi ilmu kita. Nah, pertanyaan, bolehkah memenuhi undangan makan-makan namun dalam satu meja juga ada khamar dan makanan yang haram meski menu kita makanan halal haram ya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi barang siapa yang melihat satu kemungkaran ubahlah dengan apa dengan tangannya apalagi di hadapan dia Ya, saya mengira dengan hati, menggai dengan hati tinggalkan majelis. Eh bukan malah apa bersenang-senang. Apalagi eh, ya itu di sekitar anda bisa jadi apa anda dituangi minuman kamar anda nggak tahu. Ya maka tinggalkan majelis seperti itu. Apa itu peristiwa Karbala? Kenapa dikaitkan dengan Syiah? Peristiwa Karbala yaitu peristiwa pembunuhan terhadap Al-Husain, cucunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diklaim oleh Syiah Rafidah bahwa saya membunuh adalah ahli sunnah wal jamaah. Padahal sejarah membuktikan yang membunuh adalah kelompok Syiah Rafidah sendiri. Mereka yang apa? Ya, bermuka dua terhadap Al Husain mengundang Husain ke Karbala atau ke tempat mereka, namun dia, mereka juga yang membunuh Al Husain. Ya, harus kita yakini kelompok Syiah yang mendompleng nama Ahlul Bait yang menuhankan Husain ya padahal mereka sebetulnya orang yang paling benci kepada ahlul bait yang melecehkan ahlul bait eh, banyak sekali ya ucapan-ucapan mereka yang sebetulnya melecehkan ahlul bait ya, di antaranya melecehkan al Husain contoh misalnya masalah ini ya mereka tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura. Mereka apa? Meratapi kematian Husain. Mereka menusuk-nusukkan apa? Senjata mereka sampai berlumuran darah ya mereka rayakan itu dengan ratapan. Padahal mereka dalam kitab Usulul Kafi karangan Al-Kulaini mereka mengatakan anala imata lamuna mata yamutun mutun walayamutuna ila bikhtiran minhum. Padahal mereka meyakini para imam-imam itu di antara Imam Husain itu mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka apa? sendiri. Ini apa kontradiksi? Kenapa kalian meratapi kematian Husain? Sedangkan Husain mati dengan pilihan Husain sendiri. Betul nggak? Itu keyakinan kalian. Ya. Berarti apa? Kalian tidak meyakini sebetulnya kalau Husain tahu apa? Kalau dia akan mati. Itu pilihan Husain dia mati di Karbala. Kenapa kalian apa? Meratapi. Berarti berarti apa? Kalian kurang ajar kepada Husain. Husain pengen mati di sana, kalian apa tidak? Setuju. Kalian meratapi dengan tadi menusuk-nusuk badan kalian dengan senjata tersebut. dan banyak lagi bukti-bukti yang konkret bahwa bahwasanya mereka sebetulnya pembenci ahlul ahlul bait. Qatalahumullah. Bagaimana cara mengetahui keburukan yang terjadi di diri kita itu ujian atau peringatan? Ya, secara umum kita harus husnudan kepada Allah Subhanahu wa taala ujian yang Allah berikan kepada kita itu untuk ya yang pertama mengetuk hati kita untuk kita lebih baik lagi. Allah mengatakan Dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka dan ya untuk mereka alam yang yarjiun agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ujian, ini kita apa? introspeksi. Ada yang kurang dari diri kita, itu kita perbaiki diri. Ya. Kemudian ini kalau apa? musibah tersebut dari dari Allah Subhanahu wa taala dalam artian langsung seperti katakan sekali sakit, ya mungkin ada kekurangan harta, ya. Ada pula musibah dari ya manusia yang lain mendorimi diri kita misalnya ya orang itu mengfitnah dalam arti versi Indonesia ya ya pedusta terhadap kita ini ujian ya tujuannya apa hati-hati orang ini wajib untuk kita apa untuk kita waspadai ya oh orang ini dulu kelihatannya baik namun terakhir dia apa membuat eh provokasi terhadap orang lain untuk me, eh, menjatuhkan nama baik kita misalnya. Hati-hati waspada. Ini orang apa? Serigala berburu sapi misalnya. Harus kita apa? Eh waspada. Nah, ini apa? Ujian untuk kita hati-hati. Waspada. Tidak semua orang yang terlihat baik itu baik. Ada orang-orang munafikun. Harus apa? Ini semua ada hikmahnya. Eh, namun sekali lagi yang penting kita harus apa? Eh, istiqomah di atas al-haq. Allah maha mengetahui segala-galanya dan Allah juga maha mengetahui apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Bagaimana kita menerapkan akidah dan manhaj dalam perkara-perkara yang sedang ramai saat ini? Ya sangat, eh, sebetulnya kalau kita mau renungkan luar biasa kalau kita belajar akidah, belajar manhaj terutama di situasi yang ya bisa dikatakan penuh dengan fitnah, ya penuh dengan provokasi, penuh dengan ya luar biasa fitnah di luar sana di negeri kita luar biasa. Karena kita tahu akidah yang benar, kita tahu siapa kawan, siapa lawan. Ya, siapa alusunah wal jamaah dengan ciri-cirinya dan siapa alil bidah. Kita nggak akan apa terbawa terbawa arus. Tidak apa bermodal semangat. Oh bela Islam, bela bela sebagainya. Timbang dengan ilmu kita, dengan akidah. Ya, apakah orang itu betul-betul dia akidah yang benar atau tidak? Dia semanah yang benar atau tidak? Tidak cepat ikut apa? Ya, provokasi massa, tidak ya mudah dipengaruhi oleh media dan sebagainya. Kita punya timbangan akidah dan manhaj. Kita tahu siapa lawan, siapa kawan, siapa yang perlu dibela, siapa yang tidak. Ya, jadi sekali lagi kalau kita belajar manhaj dan akidah yang benar, insya Allah ya kita akan selamat dari fitnah arus ya yang luar biasa yang banyak menenggelamkan manusia yang tidak paham akidah dan manhaj yang yang benar. Insya Allah antum yang betul-betul ya mempelajari akidah, betul-betul yang mempelajari manhaj, insya Allah betul-betul merasakan buahnya, terutama di saat fitnah. Ya, tidak mudah apa terombang-ambing oleh oleh arus. Bagaimanapun derasnya arus tersebut. Nah, makanya apa istiqomah ngaji ya akidah ya meskipun ya dunia bergoncang harus apa tetap ngaji tentang al akidah karena itulah yang bisa apa kita jadikan sebagai ya barometer tolak ukur untuk kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti dan semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita tetap istiqomah di atas akidah al-sunnah, akidah Rasul dan para sahabat Rasul sampai akhirat kita nanti. Petunjuk dari Allah apakah bisa melalui mimpi saat kita sedang tidur? Mimpi kata para ulama ada beberapa kategori. Yang pertama mimpi dari setan. Ya di antara eh, cirinya setelah kita bangun itu langsung apa rasanya nggak enak sama sekali. Rasanya kayak apa sakit sekali ya tubuh kita. Makanya ada ajaran kalau kita ya, misalnya mimpi seperti ini yang ada rasa ketakutan, kita langsung apa istiazah ta'awud a'udzubillahi rajim, kemudian kita meludah, kemudian kita apa berpindah posisi dari tempat tidur tidur kita yang semula pada waktu kita mimpi. Ya, kemudian tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Ada ada padamnya. Ada yang kedua, mimpi itu yang merupakan hadis sunnafsi. Yaitu bisikan hati kita pada ya seharian itu. Pagi hari kita itu selalu berkhayal mendapatkan ya rumah mewah, mobil mewah misalnya. Tidur masya Allah rasanya uh mantap sekali. Bangun-bangun jatuh. Nah, ini kadang-kadang ada terbawa oleh mimpi ya yang itu merupakan khayalan kita. Nah, ini tidak ada hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perlu ada takwilnya. Namun tidak semua orang bisa mentakwil mimpi. Ya, bahkan Syekh Abdul Sinabat pengarang kitab ini sering pada waktu kita hadir di kajian beliau tanya pertanyaan juga tentang apa ya Syekh takwil mimpi seperti seperti ini. Kata beliau, anak bukan ahli takwil mimpi. Meskipun ada ulama-ulama yang memang ahli takwil mimpi, bahkan ada kamus mimpi itu ada. Ya, aja cuma ini sekali lagi butuh ahlinya jangan apal apa mentakwil berbahaya eh ya sudah kan ya ya kita cukupkan sekian kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi untuk ahad depan atau Rabu depan kita libur insyaallah ketemu dua minggu akan datang aku qouli hada wa akhir da'wana anil hamdulillahi alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh